Dan itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Dengan kemudahan yang Allah juga berikan kepada kita. Dua nikmat itu saja bagi kita menjadikan ya, aktivitas-aktivitas kita bisa berlangsung. Kita bisa melangkahkan kaki ke tempat ini. Kita bisa menggerakkan anggota tubuh kita. Semuanya dengan sebab kekuatan dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga sudah sepatutnya manakala kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat ini. Kehidupan manusia tidak selalu berada di atas. Bisa jadi hari ini seseorang berada di atas kejayaan. Namun esok atau lusa ia kemudian jatuh terpuruk berada di bawah. Begitu juga sebaliknya seorang hamba yang hari ini hidup dihimpit kesempitan dengan berbagai macam kesusahan melanda dirinya. Namun esok atau lusa Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Allah bukakan pintu-pintu rejeki yang tiada ia sangka dan ia tidak ia duga. Maka yang hari ini seorang hamba nampak merasa kesulitan. Kemudian selang beberapa hari ia telah menjadi manusia yang hidup dalam kelapangan. Itulah keadaan hidup manusia. Yang semuanya tentu telah Allah takdirkan untuk masing-masing diri hambanya. Namun semua kebaikan, semua keburukan Semuanya adalah bentuk ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Di dalam surat Al-A'raf ayat ke-168 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Wabalaunahum dan kami uji mereka bil hasanat dengan berbagai macam kebaikan, dengan berbagai macam nikmat. Wasayyiat dan dengan berbagai macam musibah, bencana, keburukan, kejelekan. La'allahum yarji'un agar mereka kembali kepada jalan, kembali ke jalan kebenaran. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala titah perintahnya. Inilah gambaran hidup manusia. Ia akan diberi kebaikan, tetapi kebaikan itu juga merupakan ujian bagi dirinya. Apakah dengan kebaikan yang Allah berikan kepada dirinya yang menjadi hamba yang bersyukur ataukah tidak? Apakah dengan Allah limpahkan rezeki kepada dirinya, hidup lapang, tidak ada kesulitan apapun? Apakah dengan kehidupan itu ia menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah ataukah justru sebaliknya? kufur nikmat. Kebaikan itu adalah kebaikan yang Allah berikan adalah juga merupakan ujian. Demikian juga sebaliknya Allah memberikan sesuatu yang mungkin menurut anggapan manusia adalah buruk, jelek, sebuah kesusahan. Namun kesusahan yang membelit dirinya adalah merupakan ujian. Ujian untuk menjadikan dirinya apakah ia menjadi orang yang bersabar ataukah tidak. Ia bisa bersabar, bertahan untuk hidup di atas jalan kebenaran dengan berbagai kesulitan yang Allah ujikan kepada dirinya. Itulah segala bentuk kesusahan, segala bentuk kesulitan Apakah akan menjadikan dirinya menjadi orang yang bersabar ataukah tidak? Semua itu adalah bentuk ujian. Allah berikan kebaikan ujian. Seseorang itu mau bersyukur atau tidak. Allah berikan kesusahan itu ujian. Apakah dengan kesusahan itu ia mau bersabar ataukah tidak? Karena banyak orang yang Allah berikan sikap hidup yang lapang. Secara keduniaan ia tidak mengalami kesulitan, tidak ada kesusahan. Namun ternyata ia bukan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia justru menjadi orang yang lalai dengan berbagai kebaikan yang Allah berikan dengan berbagai nikmat yang Allah curahkan kepada dirinya justru menjadikan dirinya menjadi orang-orang yang lalai. Lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalai dari menjalankan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalai untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang ada sebaliknya dengan nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada dirinya. Pelanggaran demi pelanggaran, kemaksiatan demi kemaksiatan, kerusakan demi kerusakan ia lakukan. Itulah orang yang tidak tahu bersyukur. Tidak tahu untuk senantiasa menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk menetapi jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia, kehidupan manusia. Demikian juga tidak sedikit orang yang diuji dengan kesulitan, diuji dengan kesusahan. Banyak yang tidak sabar. Ia lari dari Allah Subhanahu wa taala, menjauh dengan sebab kesulitan yang membelit dirinya. Kesulitan yang melilit dirinya menjadikan dirinya kemudian mencari sesuatu yang di luar ketentuan agama. Ia lari ke paranormal. Ia datangi dukun. Ia tanya. Ia mengikuti nasihat-nasihat dukun usahaku hancur, modalku habis, bagaimana aku bisa jadi orang kaya. Dia adukan kepada dukun. Ya. Yang dukun ini pun sebenarnya dungu. Ya. Bisa membuat kaya orang lain, seharusnya dirinya saja jadi kaya supaya tidak praktek jadi dukun lagi. Itulah kedunguan, kebodohan, kejahilan maka kesusahan yang melilit dirinya menjadikan dirinya bukan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian se semakin merambah jalan-jalan yang Allah bukakan untuk menggapai ketakwaan, ketaatan kepada dirinya. Itulah kehidupan manusia dan kita lihat bagaimana Orang-orang yang seperti ini kemudian terjatuh tidak hanya kepada kesyirikan, bahkan melakukan syirkul akbar, bahkan melakukan al-kabair. Kenapa demikian? Ya, mereka sudah minta-minta ke kuburan, juga kemudian mereka mengikuti syarat yang ditentukan yaitu harus berzina. Ada yang seperti itu. Jadi kalau datang ke kuburan minta-minta ke penghuni kuburnya, kemudian nanti setelah itu melakukan perzinahan karena syarat. Orang-orang dulu melakukan kesyirikan, ya ia jatuh kepada kesyirikan. Orang-orang sekarang melakukan kesyirikan juga jatuh kepada perbuatan-perbuatan dosa yang paling besar. Na'udzubillah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ wal Dan kami akan menguji kalian. Dengan apa? bisyari dengan keburukan sesuatu yang jelek menurut anggapan manusia wal khairi dan akan diuji pula dengan kebaikan fitnatan itu semua sebagai bentuk ujian artinya seseorang mungkin menganggap itu adalah sesuatu yang jelek tapi sebenarnya itu ujian Seseorang mungkin menganggap itu kebaikan, tapi sebenarnya itu adalah ujian. Ujian untuk sejauh mana dengan kejelekan itu ia bersabar. Ia semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia semakin banyak mengakui kesalahan-kesalahannya. Ia semakin banyak mengakui dirinya banyak berbuat dolim terhadap dirinya sendiri selain tentunya kepada orang lain. Semakin banyak ia istighfar, semakin banyak ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini adalah seseorang yang mendapatkan ujian dalam bentuk kejelekan berarti kejelekan itu mendorong dirinya untuk menjalani untuk menempuh jalan-jalan ketakwaan, jalan-jalan ketaatan. Artinya, ia berhasil dari ujian itu. Juga orang yang diberi kebaikan semakin mendekat dengan kebaikan itu. Harta yang ada pada dirinya, ia limpahkan untuk segala sesuatu yang akan mendatangkan keridoan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang akan mendatangkan kemaslahatan. Dan kemaslahatan itu akan menjadi amal jariahnya. Yang akan ia petik ketika ia berada di alam akhirat. Orang yang diberi kebaikan-kebaikan demikian adalah orang yang berarti lulus dalam ujian. Ia memahami kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya adalah kebaikan berupa ujian dan ujian itu harus ia lalui. Begitulah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mengetahui keadaan itu. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jelek, ada yang bagus. Seorang mukmin hendaknya senantiasa berhusnuzon berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena itu tadi Allah timpakan musibah pada seseorang bukan semata-mata musibah itu untuk kemudian menjadikan dirinya hidup terpuruk di dalam kesulitan. Tidak. Allah maha sayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah tidak akan mendolimi hamba-hambanya. Itu harus kita yakini. Kita harus berhusnudhon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Kepada seorang hamba pun Allah tidak akan berbuat zalim. Maka dengan berprasangka baik itu seorang hamba hidup dalam serba optimisme. Hidup dalam keadaan optimisme. Maka dengan keadaan-keadaan seperti itu, seorang hamba tidak akan kemudian berputus asa. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim, hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi thalatha Ya, thalathati ayyamin. bahwasanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saat beliau tiga hari ya, saat beliau akan meninggal dunia tiga hari sebelum beliau meninggal dunia. Yakul beliau bersabda la yam la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billah azza wa jalla saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan wafat, akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tiga hari sebelumnya beliau bersabda bahwasannya jangan tidak pantas seorang hamba jangan sekali-kali satu dari kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan ia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas bila seorang hamba meninggal dunia dalam keadaan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah ia senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan beragam kebaikan dengan menghindari beragam kemaksiatan. Ia terus berupaya untuk menjalani ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala sesuai yang disyariatkan. Tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kemudian melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Hanya orang-orang munafik yang orang-orang munafik dan orang-orang musyrik baik laki-laki maupun perempuan, yang mereka menaruh sikap suudon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun menempatkan mereka, menyiapkan bagi mereka tempat bagi mereka yaitu neraka jahanam dan itu adalah tempat seburuk-buruknya. Dan mereka pun selain itu mendapatkan laknat kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita mencermati contoh salafuna soleh yang sedemikian besar sikap husnudonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah. Bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keduanya ketika akan keluar dari kota Mekah senantiasa dikejar, dikuntit oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Sampai kemudian beliau berdua bersembunyi di sebuah gua dan orang-orang musyrikin pun mengejar ke sana. Diceritakan seandainya orang musyrikin itu melihat ke arah kedua kak, eh, kedua kakinya. Seandainya orang musyrikin yang berdiri di atas gua itu melihat ke bawah ke arah kakinya, niscaya ia akan melihat bahwasanya di dalam gua itu ada orang yang bersembunyi. Maka ketika itulah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu merasa khawatir. Ditemukan saat persembunyiannya. Ditemukan oleh orang-orang musyrikin. Namun apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tumbuh kekhawatiran pada dirinya. Maka Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau khawatir, jangan kau sedih. Allah bersama kita itu adalah wujud bentuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk husnudzon yang sangat tinggi. Di tengah kesulitan, di tengah ancaman, di tengah kejaran kaum musyrikin Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masih memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk bersikap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. La tahzan, jangan kau bersedih, jangan merasa khawatir. Inna Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita, tidak membiarkan kita, tidak menelantarkan kita. Itu husnudon. Husnudon. Contoh bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyikapi kesulitan yang mengancam jiwanya dengan tetap berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau kita menguliti kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika hendak meninggalkan istri beliau Ummu Ismail Hajar beserta bayinya Ismail yang saat itu masih bayi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam terus berjalan. Di dalam Sahih Al-Bukhari dikisahkan, Thumma qaffa Ibrahim muntaliqan. Kemudian Nabi Ibrahim pergi dan tanpa berpaling kepada istrinya. Fatabi'athu Ummu Ismail. Sementara istrinya terus mengikuti Nabi Ibrahim. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berpaling. Tidak menengok. Walaupun istrinya mengikuti. Faqalat. Kemudian Hajar Ummu Ismail berkata kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim. Aina tadhabu. wa tatrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fihi insun wala syai. Wahai Ibrahim, engkau hendak pergi ke mana Engkau akan tinggalkan kami di lembah ini. Yang lembah ini tidak ada seorang pun manusia, tidak ada pula sesuatu pun. lembah, wadi, yang sekarang kemudian menjadi dibangun Ka'bah. Saat itu tidak ada seorang pun yang tinggal di situ. Tidak ada satu orang pun yang menetap di tempat itu. Maka sudah pantas bila sang istri bertanya kepada suaminya. Engkau mau pergi kemana? Sementara engkau akan tinggalkan kami. Di lembah ini yang tidak ada satu orang pun manusia dan tidak ada sesuatu pun. Faqalat lahu dhalika mirara. Hajar terus mengulang-ulang pertanyaan itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang seraya berjalan meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi. Waja'ala la yaltafitu ilaiha. Dan Nabi Ibrahim terus berjalan dan tidak menoleh kepada Hajar. Faqalat lahu. Kemudian Hajar pun bertanya lagi kepada Nabi Ibrahim. Yang Hajar ini terus menguntit, terus mengikuti. Kemudian ia bertanya lagi. Ummu Ismail ini bertanya lagi kepada suaminya. Allahul ladzi amaraka Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Artinya untuk meninggalkan dia dan Ismail yang masih bayi. Apakah Allah yang memerintahkan? Qala jawab Nabi Ibrahim, "Na'am." Ya. Allah yang memerintahkan untuk meninggalkan kalian berdua di sini. Ya. Qalat, maka kata Hajar, "Idzan la yudayyi'una." Kalau begitu, pasti Allah tidak akan menelantarkan kami. Pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Pasti Allah tidak akan membiarkan kami. Itu bentuk husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena suaminya pergi adalah atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Suaminya pergi meninggalkan istri dan anaknya yang masih dalam keadaan bayi. Pergi karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan karena menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Hajar kemudian berhusnuzon. Kalau demikian, Allah pasti tidak akan menelantarkan kami di lembah ini. Maka kemudian cerita selanjutnya bisa dibaca sendiri. Ya. anaknya menangis. Ya. kemudian Hajar lari ke Bukit Sofa melihat apakah ada gerangan orang kafilah yang berlalu. Dari Bukit Sofa turun, naik lagi ke Bukit Marwah. Dilihat ke sana apakah ada kafilah orang yang berjalan melintasi lembah itu. Kembali lagi ke Bukit Sofa, kembali lagi ke Bukit Marwah. Dan kemudian peristiwa ini ya, yang kita kenal dengan peristiwa sa'i kalau kita umroh. Ya. Itu perjuangan seorang ibu Ketika anaknya menangis, berusaha untuk bisa mencari air, mencari orang yang bisa menolong. Dan itulah kisah-kisah sedemikian yang bisa kita baca. Namun tekanan daripada cerita itu, sahih daripada cerita itu adalah kalimat idan la yudayyi'una kalau demikian, Allah tidak akan membiarkan kami. Allah tidak akan menelantarkan kami. Itu adalah bentuk husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika husnudon ini ada pada diri seseorang, maka sikap husnudon ini membawa orang tersebut untuk menjadi orang yang tidak khawatiran. Tidak akan merasa khawatir. Kenapa? Karena ia berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa khawatir akan ditelantarkan, akan hidup sengsara, akan hidup menderita, tidak akan khawatir. Karena ia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan memberikan pertolongan tidak akan membiarkan hambanya kemudian menjadi hamba yang disia-siakan. Itulah sikap husnudzon billah. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan sikap optimisme. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fayu'jibunil al-fa'lu. Sikap al-fa'l, sikap optimis itu mengagumkanku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu wa mal fa'l? Para sahabat bertanya, apa itu al-fa'lu? Qala kalimatun thayyibatun. Al-fa'lu adalah kalimat yang baik. Dan sebagaimana disebutkan di dalam kisah Hajar tadi, kalimat idan la yudayyi'una itu kalimat yang baik. Itulah yang akan menjadikan Hajar optimis. Oh, kalau demikian. Walaupun di lembah ini tidak ada seorang pun manusia, di lembah ini tidak ada sesuatu pun. Sikapnya optimis, pasti akan datang kebaikan dengan sikap husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan menumbuhkan kekhawatiran. Apalagi takut akan hidup menderita, tidak ada kekhawatiran karena ia berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la tahzan innallaha ma'ana itu adalah sikap husnudon dengan sikap itu tidak ada kekhawatiran untuk kemudian Allah membiarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar kemudian dibiarkan begitu saja ditangkap oleh orang-orang Quraisy? Tentu tidak. Itulah sikap husnudzon billah akan mendatangkan sikap optimis. Karena seorang hamba yang senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala artinya ia meyakini Allah akan menolong dia. Allah akan membantu dia. Allah akan senantiasa memberikan kebaikan demi kebaikan kepada dia. Bisa jadi tidak hari ini, bisa jadi tidak bulan depan, bisa jadi tidak tahun depan. Bisa jadi di akhirat kebaikan itu Allah berikan kepada hambanya. Sikap optimis husnudhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita lelah untuk berdoa, jenuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada rahasia di balik itu semua yang kita sebagai manusia banyak tidak tahu tentang diri kita. Allah lebih banyak tahu tentang diri kita dibandingkan diri kita sendiri. Ya, diri kita banyak yang tidak tahu tentang keadaan kita. Beberapa menit ke depan apa yang akan terjadi pada diri kita? Kita tidak tahu. Itu menunjukkan bahwasanya diri kita banyak lebih banyak tidak tahunya tentang diri kita. Sedangkan Allah Maha mengetahui tentang keadaan diri kita maka tetaplah terus berhusnudon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kejadian, apapun peristiwa yang menimpa diri kita, sertai dengan sikap husnudon billah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang berputus asa yang akan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak baik. Ya seumpama misalnya mengatakan Allah tidak adil, Allah begini, Allah begitu. Nauzubillah. Karena apa yang Allah tetapkan, Allah ya, yang Allah takdirkan pada seseorang, pada hamba yang beriman itu adalah yang terbaik. Karena Allah maha mengetahui tentang keadaan diri kita. Allah lebih tahu tentang keadaan diri kita dibandingkan diri kita sendiri. Dan apa yang Allah tetapkan untuk kita itu adalah yang terbaik. Harus kita yakini. Itulah ketetapan yang terbaik. Karena kita tidak tahu rahasia di balik yang Allah takdirkan untuk kita. Kita tidak tahu rahasia itu. Ada hikmah apa di balik sesuatu yang menimpa diri kita. Maka dengan sikap husnudon billah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi manusia yang selalu optimis, selalu ya, semangat untuk hidup ya, di dalam kebaikan, meraih kebaikan, semangat untuk selalu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat selalu untuk menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Itulah sikap husnudhan membentuk kepribadian seorang muslim menjadi pribadi yang optimis. Selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirinya menjadi orang yang memiliki semangat hidup. Hidup di dunia, di dunia adalah untuk kehidupan di akhirat. Karenanya karenanya manfaatkan keadaan di dunia itu untuk bisa menggapai kebaikan-kebaikan di akhirat.